الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد Terakhir yang kita bicarakan adalah ragam penjagaan Allah kepada hamba-hambanya. Penjagaan Allah ini yang khusus hanya diperuntukkan untuk hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, yang melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya, menunaikan hak-hak Allah Jalla wa'ala dan yang berislam dengan batas-batas syariatnya penjagaan yang pertama Allah menjaga untuk hamba tadi semua kemaslahatan-kemaslahatan duniawiyahnya. Menjaga fisiknya, menjaga badannya, menjaga anak-anak keturunannya, menjaga keluarganya, menjaga harta bendanya, semua yang terkait dengan maslahat duniawiahnya Allah yang menjaga. Menjaga fisik. Menjaga panca inderanya. Di masa tua. Juga Allah akan menjaga anak keturunannya. Dengan kesolehan dan ketakwaan dia disebutkan athar dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah beliau mengatakan ma min mu'minin yamutu illa hafizahullahu fi aqibihi wa aqibi aqibih yang artinya tidaklah ada seseorang mukmin pun yang meninggal dunia melainkan Allah akan jaga untuknya anaknya dan anak-anak keturunannya yang dijaga bukan hanya dia pribadi. Tapi Allah menjaga anak-anaknya. Allah menjaga cucu-cucunya. Allah menjaga zuriatnya. Dengan sebab hamba ini orang tuanya menjaga Allah dengan makna di atas. Ini juga disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di Al-Kahfi Ketika Allah Jalla wa'ala mengisahkan tentang Khadir alaihissalam dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. <clears throat> Ada tiga peristiwa, tiga kisah diabadikan al Kahfi. Kisah yang ketiga ketika Khadir alaihissalam membangun tembok yang mau roboh di sebuah kota. Disebutkan di situ penjelasannya tembok itu milik dua anak yatim di kota ini. Yang namanya yatim ditinggal mati oleh bapaknya. Ditinggal mati dalam kondisi dia belum balik. Masih kecil, belia nggak punya bapak. Tembok itu milik anak yatim di kota ini. Di bawah tembok itu ada kenzun lahuma harta perbendaharaan yang melimpah milik mereka berdua. Disebutkan wakana Abu Huma salihah. Bapak dua anak yatim itu saleh. Bapak yang saleh, yang bertakwa. Maka Allah Jalla wa'ala menghendaki membesarkan dua anak yatim itu dan mengeluarkan harta benda mereka ketika mereka dewasa nanti rahmat dari Rob kalimat wakana kana abuhuma salihah Kalimat ini yang menegaskan Allah Jalla wa'ala menjaga dua anak yatim itu. Allah yang membesarkan mereka. Allah yang menjaga harta bendanya di balik tembok, di bawah tembok. Allah yang menjaga semuanya itu. Asbabnya adalah wa kana abuhu bapaknya orang soleh. Barakallahu fikum. Dikatakan hufidha bi salahi abihima. Dua anak yatim itu dijaga dengan sebab kesolehan bapaknya. Dalam ayat di atas tidak disebutkan bagaimana anak yatim itu. Apakah anak yatim yang soleh atau tidak yang disebut hanya bapaknya bapaknya soleh maka dengan kesolehan bapaknya Allah Jalla wa'ala menjaga dua anak yatim itu anak dari sang soleh tadi dijaga pula harta bendanya dari mulai kecil belia sampai dewasa Mungkin kita nggak mikir dia apa nih anak yatim ini, siapa yang ngopeni, siapa yang ngurus, bagaimana makannya, bagaimana minumnya, bagaimana pakaiannya, sandangan pangan papanya. Tapi ketika Allah Jalla wa'ala menjaga, beres semuanya. Selesai semuanya, terpenuhi semuanya. Bahkan dijaga pula harta benda di balik tembok tadi. Lihat wakana abuhuma soliha. Bapaknya orang soleh. Di antara ahli tafsir ada yang berpendapat kata-kata Abu Huma bapaknya. Ada yang mengatakan bukan bapak kandung. Bukan bapak kandung, tetapi mbah-mbahnya yang di atas. Dikatakan Abdul Ashir bin Al-A'la. Bapak yang ke-10 dari atas. Bapaknya, mbahnya sampai ke atas. 10 ke atas. Jadi eh, anak yatim dua itu adalah generasi ke-10 orang ini. Ini sebagian mufasir mengatakan demikian. Artinya apa? Yang dijaga bukan dia yang soleh semata. Yang dijaga anaknya, cucunya, sampai tujuh turunannya, sampai sepuluh turunannya. Semua zuriatnya dijaga. Siapa yang menjaga? Allah Jalla wa'ala. Kalau Allah yang menjaga, tidak ada yang mustahil, semuanya mudah bagi Allah Jalla wa'ala. Maka barang siapa yang menghendaki, yang menginginkan Allah Jalla wa'ala menjaga dirinya, menjaga istrinya, menjaga anak keturunannya, menjaga usahanya, menjaga harta bendanya, menjaga dunia wiyahnya, jagalah Allah. Laksanakan perintah Allah. Tinggalkan larangan-larangan Allah tunaikan hak-hak Allah berislamlah dengan batas-batas agama Allah jadi hamba yang saleh hamba yang bertakwa berislam dengan bimbingan yang benar bimbingan sunnah ini jaminan diantaranya ini saja sudah luar biasa bagi kita sudah hal yang sangat membahagiakan kita menentramkan kita menenangkan hati kita adem ayem wis nggak usah khawatir anak, nggak usah khawatir bucu, nggak usah khawatir harta, nggak usah khawatir usaha. Oleh menjaga itu semuanya aman insya Allah. Selama kita soleh. Ini kata para ulama baru nomor satu penjagaan Allah yang nomor satu dan ini dianggap yang paling ringan, yang paling enteng. Ada yang kedua penjagaan Allah kepada hambanya yang kedua dan ini yang lebih penting lagi, lebih besar lagi, lebih luar biasa lagi. Hifzullah Ta'ala lil abdi fi dinihi wa imanih. Yakni Allah Jalla wa'ala akan menjaga untuk hamba yang soleh tadi, dijaga agamanya, dijaga keimanannya. Ini yang paling ber berharga yang paling utama, yang paling mulia. Fayahfaduhu fi hayatihi minasyubuhatil mudillati wa minasyahawatil muharramati. Semasa hidupnya hamba yang soleh tadi Allah akan jaga dia dari berbagai macam syubhat, syubhat yang menyesatkan paham-paham ekstrim, radikal yang menyesatkan. Syubhat apapun lewat, fitnah apapun dari fitnah syubhat aman. Allah yang menjaga dia. Wa minasyahawatil muharramah juga Allah menjaga dia dari berbagai macam syahwat yang diharamkan. Kefasikan, kemaksiatan, syahwat syahwat dunia yang melalaikan yang diharamkan selamat maknanya dia betul-betul di atas taufik aral hidayah aral hak sepanjang hayatnya ketika datang berbagai macam fitnah fitnah besar yang menggulung yang se, se, seheboh sebesar ombak lautan yang yang bergulung-gulung itu fitnah begitu samar itu syahwat, syubhat. Allah Jalla wa'ala menjaga hamba ini. Allah berikan taufik kepadanya, Allah kasih hidayah dia, Allah teguhkan dia di atas keimanannya, Allah istiqomahkan dia di atas agamanya. Tidak sesat dengan berbagai macam syubhat, tidak hancur dengan berbagai macam syahwat. Semasa hidupnya masih lanjut. Wa yafadhu alaihi dinahu 'inda mautihi fahwar iman. Juga Allah Jalla wa'ala menjaga hamba itu ketika hendak matinya. Dijaga agamanya ketika hendak mati, ketika sakratul maut. Maka Allah Jalla wa'ala mewafatkan dia di atas iman. Diwafatkan di atas iman. Meraih husnul khatimah. Setelah itu, jangan tanya surga menanti. <clears throat> Barakallahu Ini yang paling luar biasa. Dan ini yang sangat didambakan oleh semua kaum muslimin. Yang pertama semua orang, yang ini hanya kaum muslimin, kaum mukminin, orang yang saleh, yang sangat memperhatikan keselamatan agamanya, akhiratnya. Ini yang dicari. akan dikasih ketika kita menjaga Allah. Maka barang siapa yang mendambakan, mengharapkan Allah Jalla wa'ala menjaga dia, menyelamatkan dia dari berbagai macam fitnah-fitnah besar yang menghancurkan agama seseorang, syubhat yang mengerikan, syahwat yang menghancurkan, jagalah Allah. Itu tiap hari sepanjang hayat kita berjuang untuk mentaati perintah Allah menjauhi larangan Allah, menunaikan hak Allah, berislam dengan batas-batas Allah Jalla wa'ala. Islam secara kafah. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam riwayat yang lain, <clears throat> ihfazillah tajidhu amamak. Fadilah berikutnya, jagalah Allah maka engkau akan mendapati Allah di depanmu. Maknanya kata Al-Hafidh Ibn Abjab Al-Hambadi rahimahullah Maknahu Maknanya adalah Anna man hafidha hududallah Wara'a hukukahu Wajadallaha ma'ahu Fi kulli ahwalihi Haythu tawajjah Yahutuhu Wayansuruhu Wayahfaduhu Wayuwafiqahu Wayusaddidah Maknanya barang siapa yang menjaga batas-batas agama Allah, menunaikan hak-hak Allah, muslim, bertakwa, saleh ala sunnah, itu makna globalnya. Maka dia akan mendapati Allah selalu bersama dengan dia dalam semua kondisinya, dalam semua situasi yang dia hadapi, kemanapun dia menghadap, kemanapun dia mengarah. Allah akan meliputinya Allah akan menolong dia, Allah akan menjaga dia, Allah akan memberikan taufik kepadanya, Allah akan meluruskan langkah-langkahnya. Itu luar biasa. Belum melanjutkan bawah sebuah ayat di An-Nahl 128. Inna Allah ma'al ladzina taqaw walladzina hum muhsinun sungguh Allah Jalla wa'ala bersama orang yang bertakwa dan orang-orang berbuat ihsan kata-kata bersama itu ma'iyah khasah di samping Allah melihatnya Allah mengilmuinya Allah mengetahui semua gerak-geriknya jika ma'iyah khasah dengan makna Allah akan menjaganya Allah akan memberikan taufik kepadanya Allah akan meneruskan langkah-langkahnya Allah akan membantu membelanya yang bertakwa dan yang muhsin muttaqi muhsin adalah hamba yang menjaga Allah dengan lafad riwayat di atas kata kota rahimahullah menerangkan eh, ayat di atas man yattaqillaha yakun ma'ahu ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب والحارس الذي لا ينام والهات الذي لا يضل yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan bersama dengan dia kalau Allah bersama dengan dia maka bersamanya kelompok pasukan yang gak bakal terkalahkan penjaga yang tidak pernah tidur pemberi petunjuk yang tidak bakal sesat dengan ayat di atas ini makna Allah menjaga hamba-hamba yang mutakin pada agamanya nah dua-duanya dikasih nggak cuma satu yang menjaga Allah dengan takwa amal saleh ala sunnah semua akan dijaga dia mendapatkan penjagaan dari Allah Jalla wa'ala dijaga dunianya dijaga agamanya dijaga akhiratnya dijaga fisiknya, dijaga istrinya, dijaga anak keturunan keturunannya, dijaga harta bendanya, dijaga usaha-usahanya, dijaga agamanya. Barakallahu Itu luar biasa. Itu yang didambakan oleh semua orang. Satu persyaratannya eh fadillah. Jagalah Allah. Jagalah Allah disebutkan dalam hadis lafaz yang berikutnya dalam hadis ta'arraf ila Allah fil raha <clears throat> ya'rifka syiddah kenali Allah di masa-masa lapangmu di masa-masa sukamu raha penuh kenikmatan penuh kemudahan penuh kelapangan kenali Allah ketika itu maknanya di masa-masa kamu banyak kenikmatan banyak e, kenikmatan, kelonggaran. Kenali Allah dengan cara ibadah. Manfaatkan banyak ibadah, beramal saleh, tingkatkan iman dan takwa, al-sunnah di masa-masa lapang, di masa-masa banyak kemudahan, di masa-masa banyak kenikmatan. Maka pahalanya adalah ya'rif ya kamu syiddah. Allah akan kenali kamu di masa-masa genting yang menimpa kamu. Ketika di masa hidupnya kamu ditimpa musibah yang sangat besar. Cobaan yang sangat besar. Entah cobaan hidup. Kondisi yang betul-betul kritis. Krisis menimpa kamu. Genting dalam kehidupan kamu. Terkait dengan perekonomian kamu. Terkait dengan keamanan kamu. Genting terkait dengan fitnah besar. Yang melanda, mengancam agamamu mengancam komahan kamu kondisi yang chaos lahir batinnya Allah akan kenali kamu dengan makna Allah Jalla wa'ala akan membimbing kamu ke jalan yang benar menyelamatkan kamu dari marah bahaya sebab kamu sudah ma'ruf masyhur di sana karena kamu setiap harinya sepanjang saatnya dalam kondisi yang lapang bahasanya orang sekarang kamu terbiasa mengetuk pintu langit Mana bahasa sekarang gitu ya mengetuk pintu langit dengan ibadahmu dengan munajatmu dengan kosolehanmu dengan zikirmu dengan doamu sudah banyak kenal siapa kamu fulan, wa fulan, hamba yang saleh, yang bertakwa, gemar beribadah, masya Allah dikenal. Maka ketika kamu mengalami berbagai macam cobaan hidup yang besar, dihadapkan berbagai macam fitnah, fitnah besar yang mengerikan, yang mencekam, yang menakutkan, Allah mengenali kamu. Diselamatkan dari semua fitnah, diselamatkan dari semua mara bahaya dikasih petunjuk ke jalan yang lurus itu juga pahala yang luar biasa secara khusus terutama ketika ada hal yang genting-genting dalam kehidupan kamu barakallahu fikum ihfazillah jagalah Allah Ikhwanumidinasakumullah menjaga Allah disebutkan tadi dengan empat poin ya melaksanakan perintah menjauhi larangan menunaikan hak-hak Allah dan berislam dengan batas-batas agama Allah Jalla wa'ala. Ini umum sama berislam secara kafah. Lafaz yang lain adalah takwa. Menjaga Allah dengan takwa sebagai hamba dan pemimpin yang muttaqin. Sama, laksanakan. baik menjauhi larangan dengan ayat di atas yang saya bawakan di An-Nahl 128. Allah ma'al ladzina taqwa walladzina hum muhsinun bersama dengan yang bertakwa dengan takwa Allah takwa Allah sepanjang hayat juga dengan ihsan walladzina hum muhsinun ya menjaga Allah dengan tindakan ihsan Allah bersama dengan orang yang muhsin kata-kata ihsan dua macam yang pertama al-ihsan fil ibadah ihsan dalam bab ibadah. Ini martabat yang paling tinggi setelah martabat Islam, naik lagi martabat iman, yang paling puncak martabat ihsan dan perkara ibadah. Tingkatannya as-sabiqu ilal khairati bi rabbih yang berlomba-lomba dalam perkara kebajikan. Tinggi tingkatannya. Ibadah kepada Allah seolah-olah dia melihat Allah atau ibadah kepada sahabat Allah melihat dia ibadah dengan muqarabah tingkatan yang paling tinggi dari ihsan takwa yang paling puncak itu ihsan fil ibadah yang kedua al ihsan il khalqi perbuatan baik kepada semua makhluk etika akhlakul karimah adab-adab Islam dengan ihsan fil walidain setor rahim dengan cara-cara syar'i hubungan muasar zaujiyah bil ma'ruf pasuti yang sakit mawadah warahmah dengan anak dengan orang tua dengan family dengan tetangga dengan sahabat dengan teman dengan ulama dengan umara dengan muslimin secara umum dengan masyarakat luas dengan hewan-hewan dengan tetangga non muslim dan muslim ihsan dia berbuat baik pada mereka semuanya dengan batas-batas syar'i, akhlak Islam untuk masing-masingnya. Ini namanya muamalah indah, akhlak mulia, ihsan ilal khalqi. Ini juga merupakan asbab seorang hamba meraih hifdzullah. Tadi ya, eh, empat poin yang disebutkan dalam mana hadis di atas, takwallah, ihsan. Juga yang nabi nasihatullah, at-tawakkul 'ala Allah sabab syar'i seorang hamba akan meraih hifdzullah at-tawakkul 'ala Allah. Memasrahkan semua urusan dia bersandar penuh dengan tulus hanya kepada Allah Jalla wa ala semata. La haula wala quwata illa billah. Enggak ada daya, enggak ada kemampuan, enggak ada kekuatan illa billah. Memasrahkan semuanya kepada Allah tawakal penuh kepadanya disertai dengan doa mohon kemudahan doa mohon taufik setelah ikhtiar ikhtiar syar'i di atas tawakal kepada Allah Allah mengatakan dalam firman-Nya wa may yatawakkal 'ala Allah hasbuh yang bertawakal kepada Allah Allah akan mencukupi dia hasbu ai kafihi lafaznya sangat umum semua kifayah kifayah fi dunyahu kifayah fi dinihi kifayah fi akhiratih semua kifayah kecukupan Allah cukupi untuk dia urusan duniawiahnya Allah cukupi untuk dia urusan keagamaannya dan akhiratnya kifayah Allah yang mencukupi nggak usah khawatir dengan apapun nggak usah gelisah Allah yang akan mencukupi dia apa syaratnya? at 'ala Allah. Ini maknanya luas termasuk tawakal kepada Allah, al-luju Allah. Kembali kepada Allah, bersandar penuh kepada Allah menyerahkan semua urusan hanya kepada Allah. Mohon kemudahan kepada Allah. Minta pertolongannya kepada Allah. Mohon perlindungannya kepada Allah. Ingat setelah ikhtiar syar'i. Barakallahu fikum. Ini lafaz umum. Asbab yang sifatnya umum, takwa, gitu. tawakal, gitu. Masakan perintah, jauhi larangan, tunaikan hak Allah, Islam dengan batas syariat Allah Jalla wa'ala gitu. Barakallahu fikum. Dan itu juga berlaku untuk detail satu persatu amal kebajikan yang disebutkan dalam Islam baik melaksanakan perintah tertentu atau melarang larangan-larangan tertentu itu termasuk bentuk seorang hamba menjaga Allah sebab yang dengan itu Allah akan menjaga dia ya kalau mau ditelusuri adilahnya riwayat itu banyak ya kan amal ini amal ini amal ini amal ini amal ini amal ini amal ini. Ada detail amalnya. Barakallahu fikum. Di antaranya salat. Allah memerintahkan kepada kita semuanya hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Diminta untuk menjaga salat termasuk hifdzullah dengan fil awamir menjaga awat dengan melaksanakan perintah. Jagalah selama waktu dan yang wusta. Al-wusta adalah asar. Sholatnya dijaga, jamaahnya dijaga, ya rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnah sholatnya, kefiah sholatnya, tumak ninanya, dijaga. Yang fardu-fardunya dikerjakan dijaga, yang sunnah-sunnahnya dijaga. Ini menggambarkan untuk amal ini secara khusus luar biasa. Dikadangkan diminta untuk menjaga sholat. Nah, kalau bicara isyaratnya adalah kalau kepingin dunia kamu terjaga, usaha kamu terjaga, jaga sholatmu. Jangan lupa jamaah lima waktunya. Jangan lupa sunnah-sunnah rawatib rawatibnya. Jangan pula uh, lupa puasa sunnahnya perbaiki sholatnya kamu ha? supaya sempurna kekhusuannya tumak ninanya dan alhamdulillahnya dijaga agama ah, dijaga diri kamu anakmu keluarga kamu harta benda kamu duniawiya kamu terjaga agamamu keisi komahan kamu ilahi sholat apalagi wudhu wudhu Ha, itu merupakan sifatnya kaum mukminin la yuhafidhu arbubu illa mukmin. Menjaga wudu artinya keadaan dia selalu ala wudhuin selalu dengan status berwudu. Batal wudu lagi, batal wudu lagi, sehingga selalu berwudu orangnya itu. Itu mukmin menjaga Allah dengan melaksanakan bimbingan-bimbingan syariatnya dengan cara menjaga wudunya itu merupakan sifatul iman. Namanya mungkin di, dianggap angin lalu, dianggap remeh barangkali. Tapi itulah yang namanya asbab syariah. Jangan Anda berwudu, menjaga wudu menjaga wudu eh, menjaga wudu Anda dijaga semua duniawi Anda, dijaga semua dunia Anda. Itu Islam ya, Pak. Barakallahu fikum. Apalagi salatnya, wudunya apalagi? ha? dengan memperbanyak zikir terutama ayat kursi ini secara khusus sebutkan orang yang membaca ayat kursi sebelum tidurnya akan dijaga dari syaitan sampai subuh Assalamualaikum dan yang lainnya kalau didetailkan banyak satuan-satuan awal banyak sekali ya Pak dan diglobalkan dengan poin-poin di atas Barakallahu fikum menjaga Allah. Jaga perintahnya, kerjakan. Yang wajib, yang sunnah. Jaga larangannya, tinggalkan. Yang haram, tinggalkan. Yang makruh, tinggalkan. Yang syubhat, tinggalkan. Hak-hak Allah, tunaikan. Hak ibadah, tunaikan. Batas-batas agama Allah, engkau bersama dengan batas-batas syariat. Jangan melampaui batas, jangan keluar dari batasannya sesuai dengan jalan yang lurus yang dibimbingkan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama dengan Islam secara secara kafah barakallahu fikum intah sebagai tambahan sedikit terkait dengan hadis yang menjadi inti pembahasan kita hadis Ibnu Abbas semoga Allah meridainya Ya ghulam inni u'allimuka kalimatin ila akhiri ini ada faedah faedah lain yang cukup penting dalam bab yang lainnya ya. Yang pertama adalah uh, terkait dengan tarbiyatul aulad. Bab mentarbiyah anak. terkait dengan tarbiyah anak. Dari hadis ini diambil faedah penting oleh para ulama. Di antara sabab suksesnya orang tua mentarbiah anak-anaknya ialah dengan cara orang tuanya sebagai teladan bagi dirinya dalam bab-bab tarbiyah tadi. Namanya at itu bil qudwah. Mentarbiyah anak dengan sistem keteladanan. Kepingin anaknya soleh, ya kamunya soleh dulu. Kepingin anaknya beretika, berakhlakul karimah, anda beretika berakhlak uh, eh, dulu. Begitu ya. Dengan keteladanan. Barakallahu fikum. Ini sama dengan uh, ayat Al-Qur'an ya tahrim Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar Wahai orang beriman, jagalah diri kalian. Dan yang kedua, ahlikum, anggota kalian dari api neraka. Dengan cara tarbiyah Islam, tarbiyah iman. Anda mendengar dalam ayat ini yang pertama kali Allah sebut siapa? Anfusakum. Baru yang kedua ahlikum. Supaya ahlikum selamat dari neraka anfusukum dulu. katakan, bada bil anfus qabl ahli. Allah memulai dengan diri kita sendiri baru kemudian keluarga makanan berfaedah supaya anak-anak kita, istri-istri kita sukses mentarbiah mereka selamat dari neraka kita sebagai sang pendidik sebagai orang tua harus mensolehkan diri pribadi terlebih dahulu aslih nasak thumma aslih ahlak solehkan diri kamu dulu baru keluarganya, keluarganya kamu ini terkait bab tarbiyah ini kata kunci. Kalau terkait dengan tarbiyah-tarbiyah umum para guru dan para murid, di antara sebab suksesnya tarbiyah-tarbiyah anak-anak kaum muslimin adalah ketika guru-gurunya solihin solihat. Gurunya saleh, gurunya solihah. Barakallahu Itu pengaruhnya cukup besar. Terkait dengan masalah anak, <coughs> faedah kedua adalah Salahul abna tahfadul abna. Nah, salahul aba tahfadul abna. Solehnya orang tua menjaga anak-anaknya. Bahasa yang lainnya lagi, takwal aba tahfadul abna. Ketakwaan orang tua, ketakwaan bapak ibunya akan menjaga anak-anaknya. Jangan riwayat. Baik, yang lainnya lagi adalah ahamiyatu irsyadil aulad urgensi memberikan arahan, arahan bimbingan, bimbingan kepada anak-anak kita, pemuda-pemudi kita dengan taujihat Islamiyah, bimbingan-bimbingan Islam, arahan-arahan Islam. Nah, sekarang ini Nabi kita Muhammad SAW memberikan taujih, arahan, bimbingan, ujangan, nasihat, wasiat, mau'idhah kepada Ibnu Abbas yang kala itu masih hulan, Ya, ya gula. Penting. Ini babnya dakwah bab tarbiyah kasih kasih ujangan kepada anak-anak. Kalau di zaman sekarang terkadang dunia pendidikan urgensi adanya TK, tarbiyatul aulad, urgensi ada tarbiyah syabat. Barakallahu fikum. Ini untuk mengarahkan mereka kepada yang terbaik dan itu diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masya Allah, ihtimam bil aulad, ihtimam bil syabab. Ada perhatian dengan anak-anak, ada perhatian dengan para pemuda-pemuda Islam. Yang berikutnya lagi terkait dengan isi hadis ini yang cukup panjang itu. Dalam dunia terkait dakwah Nabi kita Muhammad SAW ketika berbicara pada Ibnu Abbas muatan-muatan tarbiyahnya itu menyeluruh pada hadis ini ada urgensi tarbiyah akidah tarbiyah tauhid keimanan ada kata-kata ihfadillah yahfadka jaga Allah pada kata-kata ta'arrafilallahi fir rakha'i arifka kenali Allah ketika di masa lapang, Allah akan kenali kamu di masa genting. Lalu yang setelahnya lagi, idza sa'al fas'alillah wa idza tafas fasta'in billah. Kalau kamu meminta memohon, mohon kepada Allah. Kalau kamu mohon pertolongan, minta tolongnya kepada Allah. Itu menanamkan tauhid, menanamkan akidah, perkara keimanan, ini tarbiyah Islamnya, tarbiyah akidah, islahul akidah, perbaikan akidah, perbaikan keimanan, perbaikan ketauhidan. Bahkan di akhir hadis menanamkan tentang iman bertakdir. alam ketahuilah wahai anak muda. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'u ala yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syirbat katabahu Allah lak. Eh wahai anak muda ketahuilah kalau seandainya semua umat bersatu padu untuk memberi kamu sebuah kemanfaatan, ketahuilah mereka tidak bakal bisa ngasih itu kecuali apa yang sudah Allah tulis catat takdir untuk kamu. Hanya Allah yang takdirkan. Juga sebaliknya, walau istama'u ala yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in Allah Allahu alaihi mereka semuanya bersatu baru berkumpul untuk membinasakan kamu. Memberikan kamu marah bahaya. mawarot, Tidak bakal bisa. Kecuali yang sudah Allah catat itu menimpa kamu. Untuk menanamkan akidah. Iman bertakdir. Dikatakan rufiatil aqlam wajafatis suhuf. Telah diangkat pena takdir dan kering lembaran takdir. Kullun biqadarillah semua dengan takdirnya Allah Jalla wa ditanamkan kepada anak muda, kepada anak kita, tarbiyah tauhid, tarbiyah akidah, tarbiyah iman. Hakata. Barakallahu fikum. Juga ditanamkan yang namanya tarbiyah, tarbiyah akhlak mulia, akhlaknya orang-orang besar. Pada kata-kata idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu meminta mintanya kepada Allah saja, mohon pertolongan isi anak kepada Allah semata. Itu melatih akhlakul rijal. Dilatih supaya jangan bergantung kepada makhluk yang lemah. Jangan bersandar pada makhluk yang lemah. Jangan meminta-minta pada makhluk yang lemah. Jangan minta tolong pada makhluk yang lemah diminta untuk memohon kepada zat yang maha kaya zat yang maha kuasa itu terkait dengan natijah hasil akhlakiah sulukiahnya melatih menanamkan anak-anak murid tadi itu akhlak rujal akhlaknya orang-orang besar perangainya orang-orang besar yang mulia yang bermartabat yang mengerjakan perkara-perkara besar yang bermartabat tidak mengerjakan perkara yang merendahkan Eh, dirinya, merendahkan nama baiknya, atau menghancurkan muruahnya. Akhlak rujal. Tarbiyah akhlak. Barakallahu fikum. Dari iman bertakdir itu muatannya juga demikian. mentarbiyah mendidik anak-anak para pemuda dengan tarbiyah suluk yang mulia semuanya. Itu diambil dari samaratul iman ini takdir, buah iman pada takdir. Kalau akidahnya kuat, imannya menghujam, tauhidnya kokoh murni, bil khusus iman pada takdirnya benar, kokoh menghujam, dia akan memiliki akhlak yang begitu mulia dan semua keadaan. Diuji dengan limpahan harta benda, dikasih dunia melimpah ruah, yakun syakirah dia akan bersyukur ngerti ini semuanya minallah Allah yang ngasih rezeki dia Allah yang berkemudahan kepada dia untuk meraih ini semuanya minallah maka akan bersyukur kepada Allah itu akhlak yang sangat mulia diuji dengan berbagai macam cobaan hidup ekonominya fisiknya keluarganya dia akan sabar dia tahu semuanya itu biqadarillah. Kulun biqadarillah. Semua ditakdirkan. Ditakdirkan ini sakit. Ditakdirkan ini enggak punya harta. Ini miskin. Ini fakir. Dia tahu. kulun biqadarillah. Yasbir alaiha. Dia akan sabar. Tabah menghadapi cobaan. Tadi karena dia tahu ini minallah. Allah yang menguji dia. Takdirnya Allah Jalla wa'ala. Sabir muhtasib. Iman kepada takdir ya. Diuji pada agamanya dengan berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Sabir, sabit, mustaqim. Dia tahu ini ujian akidah, ujian agama. Semuanya Allah yang mentakdirkan ini semua. Maka dia kokoh, dia tegak, dia sini. Barakallahu Ketika dia dihadapkan kepada perjuangan dan pengorbanan, untuk keluarga, untuk uh, eh, handai tolan, untuk orang yang dekat kepada dia yang dia cintai, perkara dunia mubah atau perjuangan pengorbanan agama. Dia akan maju, suja, akan muncul akhlak rejal yang namanya syaja'ah, keberanian. Keberanian. Dia tahu semuanya Allah mentakdirkan. Meskipun di luar sana semua orang berkumpul, musuh-musuh berkumpul, semuanya berkumpul, membahayakan dia, tidak bakal bisa. Kalau Allah nggak menghendaki terjadi, berani dia, tampil dia, berjuang dia dengan harta bendanya, bahkan dengan nyawanya untuk agamanya, saja. Ketika pecah perang bisa bililah tampil, katakan takut mati, ngerti dia Hatta dia berjihadnya e, eh, bagaimana dahsyat dia berperang, kalau belum mati nggak bakal mati. Meskipun rudalnya di kepala dia semuanya ya bakal mati. Yakin dia itu. Di tempat tidur tidak ikut perang, wah ya mati ya mati. Meskipun dia teranjang ya mati. muncul saja. Itu namanya muatan tarbiyah, ditanamkan tarbiyah akidah, tarbiyah tauhid, tarbiyah iman, ditanamkan tarbiyah akhlak, akhlaknya yang mulia. Ha? Ditanamkan yang namanya ubudiyah kepada Allah. Barakallahu fikum. Ini hal yang sangat penting terkait dengan hadis Sina Abbas ini. Dan kebanyakannya terkait dengan masalah da'awiyah, perkara dakwah, tarbawiyah, perkara tarbiyah. Sehingga dikatakan para ulama, wasiat Rasul kepada Ibnu Abbas ini wasiatun jami'ah. Wajangan, nasihat, Wasiat yang begitu mencakup untuk kebaikan dunia, agama, akhirat. Bahagia dunia, agama, akhirat. Untuk keselamatan di dunia, agama, dan akhirat. Dengan ini. Barakallahu fikum. Dan memang luas pembahasannya. Eh, dan semoga bisa dipahami dan dimengerti barakallahu fikum. Terkait dengan tema kita adalah penjagaan Allah kepada hamba-hambanya dua macam menjaga dunianya, menjaga agamanya, menjaga akhiratnya. Baik, apa asbabnya? Bagaimana caranya kita meraih uh, Allah menjaga kita? karena cara kita menjaga Allah, laksanakan perintah, jauhi larangan, tunaikan hak Allah Jalla wa'ala, berislam dengan batas-batas syariatnya. Kenali Allah di masa lapang, ya ibadah di masa lapang, Allah akan kenal kepada kita di masa genting bahasa katanya ketuk pintu langit sepanjang harimu, sepanjang ayatmu Dikala kamu perlu bantuan, Allah telah mengenali kamu. Kalau bahasa-bahasa lebih apa, apa ya kan? ha? Uh, ah, munajatmu, suara munajatmu, ubudiyahmu, doamu, zikirmu tembus langit. Mana ini mana ya? Tembus langit. ha? Didengarkan oleh Allah Jalla wa'ala Ketika kamu berzikir, kamu berdoa, kamu bermunajat, kamu sholat, kamu tilawah, kamu ini, kamu itu. Allah mendengar semua tadi itu. Ketika kamu kerjakan di masa-masa lapang, maka di masa-masa genting yang kamu alami, Allah mengenali kamu, menjagamu, membantumu, meluruskan langkah-langkahmu, diberi taufik, diberi hidayah. Luar biasa. Mengkapi semuanya dengan menjaga Allah Taala. Barakallahu Ada yang mau sampaikan? menyisakan 15 menit. Hmm. hmm. Empat puluh lima tambah tiga lima lumayan ya kan? Hampir sejam setengah ini bicaranya. Dari sudah tadi soalnya. Hat, monggo dikasih kesempatan يلا Kaum yang fasik, apakah Allah menjaga mereka? Jawabannya, hati dari bahas. Jawabannya, duh lali. Hah? Allah akan menjaga secara umum. Namanya heaven am. Penjagaan secara umum bukan secara khusus. Yang ini yang kafir, yang musyrik, yang mukmin, yang soleh, yang toleh, yang harta hewan-hewan. Allah menjaga mereka semua terkait dengan urusan duniawiya semata. Makanya fasek, soge, eh, ahli maksiat, hartanya banyak. Orang kafir, dunia melimpah. Itu namanya Allah menjaga secara umum. jadi itu nggak ada, ada hubungannya dengan masalah hak batilnya. Bukan terkait dengan favorit atau sebuah keutamaan di kalangan semua makhluk dapat. Sama kayak burung hidup dengan tenang, Allah menjaga mereka dengan rezeki yang ada. Hewan-hewan semuanya itu. Namanya hifdzul am. Ngoten nggih? Tapi yang khusus yang dibahas sekarang lah hanya untuk yang mukmin saleh yang bertakwa. Barakallahu fikum. Bukan, masalah takdir. ya nggak berubah ya memang takdirnya antum selamat kecelakaan berit wah ini orang yang menyaksikan wah sepadan gitu mood ke mood ini pastinya gitu ya mati orang ini gak berwujud baper belas mobilnya ini dilihatin satu keluar kelutuk satu keluar kelutuk loh banyak orangnya uh, empat orang ya berdiri nggak ada yang luka parah cuma berdarah sedikit di sebelah sini bayangannya waliullah <laughs> ya semoga begitu itu merupakan asbab dia mengerjakan amal soleh sebelumnya takdirnya kecelakaan ditakdirkan tidak apa-apa Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Bukan berubah takdir. Itu takdirnya dia. Apakah semua kecelakaan bahkan dia binasa dengan itu? Tidak. Banyak orang yang kecelakaan selamat. Yang eh, yang yang celaka itu takdir dia bang celaka. Yang selamat itu takdir dia selamat. Nonton ya? Ada lagi yang mungkin belum pas. disebutkan dalam hadis barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dipanjangkan umurnya hendaklah dia menyambung satu rahminya kayak gitu dipanjangkan umurnya Ustaz ya, itu takdirnya tertulis dalam hilmahfud nanti e, secara secara maknanya orang ini umurnya sekian panjang usianya kok bisa panjang juga lo takdirkan selama hidupnya dia mengerjakan ini, ini, ini, ini, ini, ini. Ini secara pandangan syariatnya, siapa panjang umur. Paham tidak? Itu menggabungkan antara takdir dengan syariat. Takdirnya, ya itu takdirnya dia. Tidak bakal berubah. Cuman dia mengerjakan asbab syariah yang dengan itu panjang Ya wis adalah nasi. Anak pikir selesai ber, eh, juga selesai. Ya sudahlah, ada nasi kan. Al-Madin Yadin barakallahu fikum. Baik, barakallahu Melanjutkan jawaban tadi. Itu salah satu keterangan para ulama ketika menjelaskan riwayat itu. Jadi semuanya sudah termaktub bila mahfud. Ini umurnya sekian, bakal panjang sekian, Eh, di, dia mengamalkan ini, ini, ini, itu selama-selama hidupnya sehingga dia panjang usianya. Yang kedua yang mereka sebutkan dalam syaratnya adalah pengertian panjang umurnya adalah umurnya berkah. Jadi barokatun fil umur berkah umurnya sehingga serasa lama begitu ya karena barokah. Juga terkait dengan eh, apa namanya diluaskan rezekinya ini dua makna ya bakal banyak rezekinya. Dengan satu rahim akan terbuka kunci-kunci perbendaraan dunia untuk dia. Dilimpah ruahkan rezekinya ekonominya. Dan bagus gitu, melimpah tapi baik. Atau yang kedua, barokah rezekinya. Meskipun secara jumlah nggak begitu banyak, tapi berkah. Cukup untuk dia barokah fikum. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang mungkin belum jelas? Bukan eh, apa dong? jadi akan kan ah udah kita jelek jadi dia eh, akan beralasan seperti itu. Untuk mengerjakan jelekan. Ah, jelekan. Nah, itu udah takdir nih. Takdir. Masya Allah. Nah, itu tuh menjawabnya gimana itu? Jawab pakai logika atau pakai dalil? Kalau menggunakan logika, kenapa itu tidak Anda pakai untuk beribadah? Mm -mm. Ibadah itu kan juga takdir kan kenapa kok kecenderungannya bapak pada perkara kejelekan mohon maaf anda orang jelek kan gitu ya <laughs> eh insyaallah ini subhanallah sudah muncul pemahaman seperti ini dari mulai dari dari semenjak zaman dahulu kala di era tabiin para mohon maaf ya yang punya pemahaman-pemahaman uh, eh, kodaria namanya namanya kelompok kodaria. Begitu. Hid berhujah dengan takdir untuk mengerjakan semua kejahatan-kejahatan dia. Dia mengerjakan ini, ini, ini, ini, ini. ini. Ketika ditangkap sama pria yang berwajib, kenapa kamu tangkap saya? Kenapa kamu hukum saya? Ini kan takdir Allah Jalla gitu. Waktu itu eh, sosok penguasanya Masya Allah secara akidahnya kokoh. Cambuk dia. Iya. Cambuk, ceprat, ceprat, ceprot, ceprat, ceprot. Wah, ngamuk. Kamu kok mencabut saya? ya Allah juga. Ngerti nggih? Itu menggunakan logika. Kaidah Islamnya ialah al-qadaru nu'minu bihi wa la nahtajju bihi lil ma'asi. Yang namanya takdir itu kita imani. Diimani bab keimanan. Jangan berhujah dengan takdir untuk mengejarkan kemaksiatan. Ngoten nggih. Baik, terus kapan kita bisa berargumentasi dengan takdir? Jawabannya kata para ulama di dua keadaan saja. Yang pertama adalah ketika yang menimpa kita adalah musibah. Musibah yang telah lampau. Musibah, macam-macam musibah, ya musibah ini segala macamnya. Yang dianjurkan kita mengatakan apa? Allah wa masyafa'al. Ya, akhi, ada apa? Atau mau tahu kecelakaan tunggal itu. Allah, masyafa'al. Takdir Allah Jalla wa'ala, semua apa lagi? Ini wadah insyaallah ya. Yang kedua, kata para ulama adalah dia bisa berargumen dengan takdir untuk sebuah dosa dia yang telah lampau dan dia sudah taubat daripadanya. Baru bisa berhujah dengan takdir. Sudah masa lalu, nggak ada yang tahu sudah. Tahunya dia sekarang udah insaf, sudah masya Allah udah bagus. Nah, ada konco lawas, nah, teman lama, lu sama-sama datang di Anur ini, lu Fulan, ngono kan tahu sebelum-sebelumnya. salam, Wah, ngaji kok saya ya. Kamu sekarang insaf. Nah dulu oh, membongkar masa lalunya. Kamu dulu kan begini, kamu dulu kan begini. Waduh, kebongkar kafe gitu, Eh? Kamu dulu kan begini, begini, begini, begini, begini. Gimana yang dulu itu? Nah, gitu. nah dalam kondisi seperti ini boleh berargumen dengan takdir qadar Allah wa masyafa'al itu telah berlalu Allah takdirkan untuk saya Alhamdulillah sekarang sudah insaf sudah kembali lagi tolong tutup lembaran masa lalu saya mau membuka lembaran baru dua ini nah, mereka berhujah dengan hadis cukup panjang dalam Bukhari Muslim tentang eh, dialog antara Nabi Allah Adam dengan Nabi Allah Musa tahu riwayat ini dalam Sahih Muslim dalam babul qadar. Allah Maha Kuasa mempertemukan Nabi Allah Adam dengan Nabi Allah Musa. Nah, Allah Musa, anta Adam, Abul Bashar, engkau adalah Adam, bapaknya manusia. Nah, begitu ya. Loh, kenapa? Nanya dulu, kenapa kau sampai Allah keluarkan kamu dari surga? Yang namanya anak Adam kepingin di surga, jangan di dunia. Nah, gitu ya. Nabi Adam mengatakan, "Anta Musa, engkau Musa, kalimur Rahman." Dia kamu lihat berapa tahun Allah Jalla wa'ala mencatat peristiwa itu sebelum aku diciptakan. Nengatilahil mahfud. Ternyata sekian puluh tahun sebelum Nabi diciptakan. Artinya apa? Sudah lama Allah takdirkan menimpa aku. Hah? Terus Apakah kamu mencela aku atas sebuah peristiwa yang sudah Allah takdirkan menimpa aku? Hmm, gitu. Saya mengatakan fahaja Adam Musa, fahaja Adam Musa. Nabi Adam mengalahkan Nabi Musa dalam argumentasi. Dalam syarahnya eh, eh, artinya pakai syarahnya ulama. Diisikan dalam syarahnya para ulama. Nabi Adam berhujah dengan takdir atas masa lalunya sampai dikeluarkan dari surga. Itu dua kata para ulama. Bisa jadi peristiwa yang menimpa Nabi Adam itu musibah. Musibah menimpa beliau dan Bani Adam. Akhirnya dunia tinggal di dunia bukan surga sekarang ya Pak. Musibah berarti berhujah dengan takdir atas sebuah musibah itu syar'i qadarullah wa Yang kedua dalam syarahnya itu itu dosa juga dimanakan dosa dengan nanti Adam setelah itu bertaubat nah, gitu bertaubat dosa tapi dosa masa lalu dan beliau sudah bertaubat Allah menerima taubatnya gitu diungkit diungkit lagi dosa masa lalunya itu maka bisa berhujah dengan takdir terus bagaimana lagi Allah takdirkan menimpa saya. Itu dosaku betul, itu masa lalu betul, tapi sudah bertobat. Hanya dua kata saja kita berhujah dengan takdir. Sebenarnya apa? boleh. Nonton lagi. Lebih uh, cukup mendalam pembahasan takdir dengan hati-hati ya. Yang lain, loh hilang ini. Tadi udah mati ini. Hah? Biasanya ada jamnya atau hilang jamnya. Udah masuk. Udah komat. Ya monggo, ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Hat. Ayo. Hmm. Loh, ya apa ini? Wis. Pun. Pun. <laughs> Apakah ibadah itu mengganggu pekerjaan? Ye. Iya, iya. Apakah ibadah itu menghambat perekonomian? Monggo Pak Direktur. Eh? Ndak. Tahu konsekuensi jawaban ndak ini? Antum <laughs> nah, lagi rapat dengan jajaran direksi Adan Apa konsekuensinya? Berhenti Mandek Ibadah itu nggak mempengaruhi eh, pekerjaan anda Perusahaan anda nggak ada Justru kalau orang yang beriman Ibadah itulah yang menjaga harta benda Anda. membuat barokah usaha Anda. Masya Allah. Hmm? ya? Nah, iya. harta presiden juga harus begitu. Nah, kabarnya kemarin begitu. Alhamdulillah ala taufik. Nah, akhir rapat itu azan berhenti salat dulu. Masya Allah wabarik Semoga diberi keberkahan untuk beliaunya. Nah, itu justru menyelesaikan banyak persoalan. Masyakil bangsa, masyakil negara, masyakil perusahaan itu ketika dirapatkan, waktunya azan berhenti, salat dulu, itu masya Allah. Nah, akan membawa keberkahan dalam salatnya mohon petunjuk kepada Allah mohon kemudahan kepada Allah mohon solusi kepada Allah itu insan yang beriman seperti itu tak ingatkan dikarenakan mohon maaf ya fakta di lapangan banyak orang mengira ini nih ngerusui gitu loh. oleh kasih kasih asik syuhul jadi maisha kawan ibadah. Hah? Godaannya besar ketika memang besar pula godaannya gitu. Subhanallah ketika belum azan nggak ada yang beli. Pas menjelang azan waktunya tarhim qiraah berbondong-bondong beli semuanya. Azan berkumandang ngantri. Ya apa ini? Ya apa solusinya ini kira-kira ini? Hah? Apa yang saya tanya ini? Siapa pedagangnya ini? <laughs> Hah? Ya apa caranya ini? Apa solusinya? Tutup. Hah? Tutup. Eh pak, pak, tutup itu ya. Si, si. Pak, ngantri pak. Tutup, tutup, tutup. Ayo salat dulu gitu. Masya Allah. Yang begini antum dikira Wah, soge iki gak butuh duit iki. Nah, oh, sugulnya main-mainan tok iki ngantri sampai 10 meter kok gak dilayani godaan besar. Kalau kamu kuat tutup ya tutup. Tapi kalau kamu punya nggak kuat ya gantian sholatnya. Duh malah ngajari. eh, <laughs> insya Allah. Ya gimana lagi fatwanya Allah membolehkan. Ketika kondisinya nggak mungkin terelakkan ya gantian. Dan sebagian yang yang ini dia berjamaah, digantian berjamaah lagi. Hair insya Allah. Mana ya? Jagalah rezekimu, jagalah perekonomianmu, jagalah duniawiya kamu justru dengan ibadah.